Nah, aku iku turu kemari soboh, Bu. Ngene iki mule tutuk omah. Gak turu kula tutuk omah. Bojoku kula mesti wis krungu, soalé mobil kula solar, aku jarak gawe solar. Gak tek nggugah. Lek bensin nek keleset, keleset. kleset gak krungu. Nek solar kan. Melek wis. Ngono aku ya tetep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok kemenya wong ancen tangi turu. Jawab apa ya? Waalaikumsalam. Masa ana tangi turu kok waalaikumsalam ngono. Gak ana. Adik bojoku ancen suarane iku sadu merayu. Ya apa ngono modelane? Ora kaya ngene-ngene iki apa ngono. Suara jebrak kabeh. Syukuri. Syukuri. lek bojoku ku modele suarane ku sandu merayu. Makane aku gak tega ninggal nulis gak tega. Setia, sayang, perhatian, betul. Kalau saya melihat di dunia wanita solihah itu ya istri saya. Iya bener. Makanya aku tidak ingin menduakannya. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak saya mampu bertahan. Meskipun sebenarnya banyak juga sih yang Enggak, aku enggak pengen. Soalnya aku sadar <clears throat> kiai hancur karirnya itu gara-gara dua pol. Satu pol politik, dua pol ligami. Nek kiai kadek wis masuk wilayah politik hancur kekiaiannya. Santri ini buyar, biasanya ngono. Yang kedua, poligami. Contohnya Aagim. Betapa banyak kaum ibu yang Dulu penggemarnya luar biasa. Begitu dia poligami, hmm, banyak ibu-ibu yang kecewa bahkan berubah menjadi membencinya. Maka biarlah cukup Aagim yang seperti itu, A'anwar Anwar mudah-mudahan tidak. Kecuali naik kepepet. <laughs> Anwar enggak enggak enggak. Ini mau bahasa apa kok iso tutup kono. Jadi kenapa wong wedok kok akeh sing mlebu neraka? Bukan karena salatnya, baca Qur'annya kalah dengan laki-laki, enggak. Fa innahunna yakthurnal la'na wa yakfurnal ashir Karena perempuan ibu-ibu itu kurang pandai berterima kasih sama suami, kurang pinter syukur nyang bojo. Satu, yang kedua kakek ngelarakno atine bojo. Hati-hati ibu. Ibu. Gak gak tak terus nih. Dah, ini udah sering saya ungkap. Wong itu agak melebur rokok gara-gara tiga hal. Satu, ngisore irung petang senti. Oke, hati-hati dengan itu. <clears throat> hati-hati. Yang kedua, karena suka pamer. Pamer apa? Ya pamer apa-apa. Mulai dari pamer perhiasan. wedok kapan gelange akeh uh kudu soding soding Alhamdulillah Mbak, Mbak telung dina wingenane iku mendung, ya pas pengajian kok terang. Lah iko lentange ketak kerimping Wes krimping butuhe mek ngene. Awang salat e seje kok mari rukuk lek gelange akeh nek ditel ki. Sami Allah liman hamidah. gak ngene sami Allah kalungnya anyar nu mesti gandul gayai nang kancae mbak kok sumuk mbak ya terus dibledeni gandul jembek aku Lah wong gelang akeh ngelang ngenyang buah ndek pasar iku. Ya bakal buah kak sak kilo pira berapa sekilo kurang marem. Berapa sekilo grum Sekilo berapa gram ya? Nah, bakule mangkel di pameri, ayah dekne netak sing dua emas. Ya, bakule to untune tuh emas. jadi nek nyawanya sepuluh ngene. Untuku ki emas Gak wontok sing duwe emas iki ya emas Belum lagi pamer aurat, pamer anggota tubuh, sekarang kan banyak wanita-wanita yang kena sakit jiwa. Pakaian dalam itu sekarang jadi pakaian luar. Kadang apa kata? Wake. Engkau wetat, melevet melevet Tikungan-tikungan di coba tau kabeh. Sing telon, sing prapatan. Aku nek roh ngono ku yo yo seneng. Asline yo kiai ketok ngono iku. Ya Allah, aku mikir subhanallah. Oh, iki musibah apa barokah? Disawang kok dosa, gak disawang kok iman? ngerti ya. Enggak susah ya apa sih, Pak? Lek melek ketok ngono iku. Lah nek merem kaya nabrak-nabrak. Karo apa-apa. Akhirnya aku nek rono ya melek, ya merem ya. Melek, merem. Solusi terbaik. Apalagi kemarin saya Ramadan itu sempat ngaji di Bali, nang Bali. Jadi hampir satu bulan saya ngaji di Bali kemarin. Subhanallah di Bali itu di sana banyak sumur bapak. Susu dijemur maksudnya. Jadi eh sembuh. Eh, Ya iku Bu sing nggarakno akeh mlebu neraka. Nah nek wong lanang aurate mesti ketutupan no. Nah aurate wong lanang di dalam salat maupun di luar salat kan ma baina surrah wa rubbah. Udel ke bawah. Udel bahasa Indonesianya apa ya? Udal. Udal ke bawah. Lutut ke atas. baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu auratnya wong lanang jadi umpomo yo ya, aku kok mentolo sholat gak katok komprang pokoknya <laughs> udil mengisar dengkul mendukur ketutupan sah walaupun malaikatnya rada muring-muring yoan iki yayan mari kate solat apa kate tinju sih ngono lah nek wong wedok kan beda nih, illal wajha wal kaffain sekujur tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan mau itu roto. Pakaian saiki modelnya ya Allah, kadang luandung tapi beli aneh tembus Bengawan Solo. Sembuh. Eh. apa eh, papa gak usah ke Pak malah tekan. Yang ketiga, mergo gelek hati nih. Bojoe, Bu, sing nyambut gawe ngoyo ku wong lanang sing kerja ngoyo ku wong lanang tapi sing entek-entek ya wong wedok mung soalnya kebutuhannya wong lanang karo wong wedok iku wong wedok si aku takon sampean jawab kerudung jilbab ibu-ibu duwe lima cukup napa mboten 10 20 selawe 50 lek cukupe piro 100 kilo wisan kudunge kok ana model anyar tuku Nah wong lanang, tonton kopiah yang kaya ulune garangan. Abang beranang. Bludrune lho wis ilang. Pojokane gak ana. Dinggo lho disawang kok kaduan, wonge durung guyu kopiah wis meringis dhisik. Tonton klambi wong wedok setahun ganti ping 10 kelakon. Wong lanang riyoyo kelambi pote. pendak riyoyo pancet putih iku yo. Ya. keleke wis bedah lho sak digawe nanti lembeane kap ngempet keleke Nah wong wedok tangan sak sese lho. Gak terima gelang 5 6 8. Menek tangan loro gak ya 16. Ya wong lanang, ya jam tangannya cukup siji. Tumon sampeyan ana wong lanang tangan kiwa tengen dinggone jam karo. Ya ana tapi mau wasit tok iku. Wong hmm, kene whip, sing kene istiwa ngene kok. Embuh.